Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah memudahkan kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berterima kasih kepada manusia yang lainnya. Maka yang pertama mengucapkan ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan kepada Syekhuna Syekh Dr. Malik Hussein Syahban Hasan Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk hadir di Kediri dan juga Tulungagung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan beliau manusia atau hamba yang bermanfaat bagi umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian anu ucapkan juga terima kasih kepada <coughs> pimpinan kita, mudir kita Mahathir Muslim Al-Athari yaitu Al Ustadz Abu Amr. Abdul Latif Hafizullah Ta'ala yang telah mendukung dan memotivasi sehingga pada pagi kali ini dengan izin Allah kita bisa menunaikan kegiatan tablik akbar. Tak lupa akan mengucapkan kepada seluruh panitia dan juga para muslimin dan siapa saja yang telah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan kajian di pagi ini bisa terlaksana dengan baik dan langsung Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada pagi kali ini kita adakan kajian tablet akbar bersama Syekh Dr. Malik Hussein Syahban Hasan yang bertemakan yaitu firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pada bab kali ini, yang pertama pembukaan. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita buka ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga acara yang kita tunaikan ini dapat kita ambil faedahnya ilmu yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Kemudian sambutan dari Kapolresta Kediri kalau sudah hadir atau siapa yang mewakilnya maka kita persilahkan. Kemudian yang ketiga, insya Allah nanti langsung kajian yang disampaikan oleh Dr. Malik Hussein Syaban Hasan yang akan diterjemahkan oleh Abu Amar Abdul Azim Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum pengajian kita mulai, maka perlu saya informasikan beberapa hal agar kegiatan atau kajian pada pagi kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kami himbau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bawa anaknya untuk dikondisikan ya, agar tidak mengganggu jalannya kajian pada pagi kali ini. Demikian juga bapak dan juga ibu-ibu yang membawa HP atau alat-alat yang lain yang mengeluarkan suara, tolong dua jam ke depan ini untuk dimatikan ya atau di silent. Kemudian bapak yang merekam kajian di sini Tolong apa HP-nya dimatikan jangan sampai nanti ada dering telepon atau suara-suara yang yang lainnya. Terus nanti yang terakhir, insya Allah setelah materi akan ada sesi tanya jawab, ya. Dan nanti bisa langsung kepada syekhnya atau berupa tulisan lewat moderator ya. Lewat moderator nanti akan diseleksi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kajian pada kali ini. Baik para muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Sebelum kajian pagi kali ini kita mulai, saya lebih dahulu perkenalkan biografi beliau Syekh Dr. Malik Husain Syahban Hasan Hafizullah taala. Beliau pendidikan S1-nya yaitu di Jamiatul Islamiyah Bil Madinah Munawarah. Ya, dalam mengambil jurusan tafsir. Kemudian S2 dan S3-nya di Jamiah Urdun. Kemudian aktivitas beliau, baik sebelumnya beliau juga belajar beberapa ulama yang ada di Urdun maupun di Saudi. Di antara yang beliau belajar dengan yaitu Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah taala. Dan juga di Urdun beliau belajar bersama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian aktivitas beliau sekarang ini yang pertama sebagai dosen pengajar di Libya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Selain itu, beliau juga sebagai penceramah di berbagai daerah di Indonesia, ya, atau di TV-TV sunnah, di radio-radio sunnah yang sudah kita kenal. Beliau juga sebagai pembicara di utama-utama eh, internasional, ya, dan juga menulis beberapa kitab yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Baik, ini biografi singkat beliau Kemudian sekarang kita dengarkan kajian dari Fadilatul Syekh Dr. Malik Hussein Sa'ban Hasan fa'alaihi falyatafaddal mashkura.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 محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Syekh Malik Hasan Syekh Malik Hussein Syakban Hasan Hafizullah setelah memuji Allah dan menyanjungnya dan, dan membacakan mukaddimah sebagaimana yang Rasulullah telah membuka mukaddimah dalam khutbah dan pengajian beliau kemudian beliau mengucapkan dengan perkataan beliau Hafizul Ta'ala saya sampaikan ahlan wa sahlan kehadiran antum semuanya semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang baik kepada antum semuanya dan semoga Allah SWT memberikan kepada kalian semuanya kepada kita semuanya kehidupan yang baik baik dalam keadaan kita itu di majlis maupun di luar majlis selanjutnya kami kami sampaikan juga kepada yang hadir kepada para jamaah bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada kita kebaikan kehidupan dengan kita berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah yaitu di majlis, di masjid yang kita mudah-mudahan diberkahi olehnya subhanahu wa taala ini. Dan sesungguhnya di kita sedang di majlis yang tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan majlis seperti ini. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak mudah. Seluruhnya tidak bisa tidak membutuhkan majlis-majlis seperti ini. Yaitu majlis yang di dalamnya akan disampaikan keterangan-keterangan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk di antara mereka-mereka yaitu golongan yang selamat bi tabaraka wa taala. الفرقة الناجية ناجية من ماذا؟ ناجية من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أما في الدنيا فهي منصورة فالفرقة الناجية هي الفرقة التي تستقر أمورها في الدنيا وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبجنته يوم القيامة والنجاة من ناره والعياذ بالله تعالى Al-Firqah An-Najiyah atau golongan yang selamat beliau mengatakan adalah golongan yang selamat nanti di hari kiamat dari nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Meskipun demikian, golongan yang selamat adalah golongan yang oleh Allah tabaraka wa taala di dunia perkaranya adalah perkara yang ditetapkan, yang dikokohkan dan sehingga nanti dari kiamat Allah SWT akan selamatkan mereka dari nerakanya Allah tabaraka wa taala ya dan bila. وهذا الأمر كل واحد منا يريد أن يحظى به وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في أحاديث منها الحديث الذي اشتهر باسم حديث الافتراق قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما حدث في الأمم قبلنا عند اليهود والنصارى من الافتراء بأنه سيحدث في هذه الأمة وستكون هذه الأمة فرقا وأحزابا وشيعا هذه الأحزاب والفرق والشيع كلها في النار ما معنى كلها في النار أي أنها متوعدة بدخول النار ليس معنى ذلك أنهم خالدون في نار جهنم أو أنهم كفار لا هذا الفهم خاطئ وإنما هذا يسمى يعني من نصوص الوعيد وهذه النصوص نصوص الوعيد إن شاء الله سبحانه أنفذها وإن شاء afa an sahibiha. Nah, saya melanjutkan Al-Firqah An-Najiyah pembahasannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang masalah hadis iftiraqul ummah atau perpecahan belahan umat. Di dalam hadis perpecahan umat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan innal yahuda iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna nasara iftaraqat ala sintaini wa sab'ina firqatan wa inna hadhil umma sataftariqu ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahida. di dalam sabdanya Rasulullah telah menyebutkan sesungguhnya kalangan Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 kelompok dan kalangan Nasrani sudah juga telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan sesungguhnya umat ini kelak akan berpecah belah juga menjadi 73 kelompok. Seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja yang tidak masuk ke dalam neraka. Disebutkan oleh para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab wa al-jamaah yaitu al-jamaah. Disebutkan oleh Syekh yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi mengkabarkan bahwa apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani berupa perpecah belahan niscaya juga akan terjadi pada umat ini. Niscaya juga akan terjadi pada umat ini. Dan umat ini benar-benar akan terjadi perpecahan perpecah belahan padanya menjadi berkelompok-kelompok yang saling bercerai-berai yang saling bercerai-berai dan seluruh kelompok-kelompok yang bercerai-berai tersebut akan diancam dimasukkan ke dalam neraka Syekh Hafidullah Ta'ala mengatakan apa yang dimaksudkan dengan bahwa mereka seluruhnya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka yang dimaksudkan di dalam keterangan yang benar adalah bukanlah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalam neraka sehingga mereka dihukumi kufar atau seorang-orang termasuk orang-orang yang kafir yang kekal di dalam neraka tidak ini adalah pemahaman yang keliru pemahaman yang salah tentang masalah ini akan tetapi hadis yang seperti ini masuk pada kategori ancaman yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancamkan kepada umatnya yang bercerai-berai sebagaimana umat-umat yang terdahulu mereka akan diancam oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Taala masukkan ke dalam neraka dan mereka tidak dikekalkan di dalam neraka. Sehingga ketika Allah SWT berganda, maka ancaman yang akan diancamkan ini pun akan ditunaikan kepada mereka-mereka yang diancam dan itu adalah sesuai dengan keadilan Allah Taala. Dan apabila Allah SWT memaafkan, maka mereka pun tidak dimasukkan ke dalam neraka dengan rahmat dan karunia-Nya azab وجل فلا يظنن ظان أننا حينما نتكلم عن الفرقة الناجية أننا نقول بأننا ناجون وبأن غيرنا هالكون ولكن ورد في الشرع الحنيف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاء وفي كلام أهل العلم أوصاف لهذه الفرقة الناجية فنحن نذكرها ونرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحابها Syekh melanjutkan keterangannya sehingga jangan sampai ada di antara kita yang menyangka sebagaimana sebagian orang yang telah menyangka bahwasanya kita ini adalah apabila dimasukkan di dalam golongan yang selamat, kita adalah orang-orang yang selamat. Kita adalah pasti orang-orang yang diselamatkan. Sebagaimana sebagian orang yang menyangka bahwa orang yang dia dikategorikan atau menamakan dirinya firqah najiyah maka dia akan diselamatkan. Dan adapun yang lainnya, maka mereka tidak akan selamat. Bahwa selain mereka itu selain firqah najiyah, maka mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebutkan di dalam nas-nas hadis bahwa Rasulullah menyebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari golongan yang selamat ini yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita akan sebutkan di antara sifat-sifat tersebut semoga Allah Subhanahu menjadikan kita termasuk di antara mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut biidznihi. كما أننا نرجو أن نكون من الفرقة الناجية وكذلك نخاف أن نكون من الفرق الهالكة فلا يمكن أن ينجو الإنسان إلا إذا كان بين خوف ورجاء نعم sebagaimana kita berharap Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikategorikan firqah najiyah. Demikian juga kita pun takut dan khawatir kalau-kalau kita ini termasuk golongan orang-orang yang akan dicelakakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidaklah dibenarkan kalau orang merasa aman, maka tidak benar pula orang tak punya harapan. Namun namun yang benar kita semuanya harus berharap kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana kita takut dan khawatir dari ancaman nerakanya tabaraka wa taala. Narji'u ila hadis فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة <clears throat> ستفترق إلى 73 فرقة وهذه الفرق <clears throat> لا ينجو منها ولا ينجو من النار إلا فرقة واحدة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مباشرة قالوا يا رسول الله من هي من هي هذه الواحدة التي تنجو من النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي الجماعة وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هي من كان على مثل ما أنا عليه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا الوصف وصف عظيم شمل لنا كل أوصاف الفرقة الناجية نعم Syekh Hafizullah Ta'ala melanjutkan kita kembali kepada hadis iftirakul ummah di dalam hadis iftirakul ummah Rasulullah menyebutkan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok dan seluruh kelompok akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya satu saja yang tidak masuk ke dalam neraka artinya mereka diselamatkan dari neraka Oleh sebab itulah para sahabat secara langsung mereka itu tertarik untuk menanyakan satu kelompok yang selamat yang tidak masuk ke dalam neraka itu siapa? Mereka mengatakan, "Qul man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Satu kelompok yang selamat dari neraka yang tidak dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahya al-jamaah." Mereka adalah al-jamaah. Jadi dalam satu riwayat yang lainnya Rasulullah menyebutkan bahwa mereka adalah hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang keadaan mereka ada di atas sesuatu yang seperti apa yang aku hari ini dan sahabatku ada di atasnya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan sifat dari sifat-sifat Al-Firqah An-Najiyah Golongan yang selamat Dan bahkan Rasulullah menyebutkan secara keseluruhan Dari sifat Al-Firqah An-Najiyah Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan pokok-pokok dari sifat Al-Firqah An-Najiyah tersebut Bahawa dari sifat-sifat tersebut Pokok-pokoknya adalah Apa yang disebutkan di dalam hadis ini Wahya al-jama'ah Dan apa yang saya hari ini dan sahabatku ada di atasnya. Barakallahu. معنى الجماعة في هذا الحديث هو كما جاء في أحاديث أخر أن يكون أن يجتمع المسلمون على إمام على حاكم على خليفة على ملك على رئيس سمه ما شئت المهم أن يكون ولي أمر فإذا اجتمعوا عليه فإنه لا يحل لأحد أن يفارق هذه الجماعة نعم Syekh Habibullah Ta'ala melanjutkan makna al-jamaah di dalam hadis ini adalah menuju kepada sekelompok kaum muslimin yang mereka adalah kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan seorang imam atau seorang hakim atau seorang khalifah atau di dalam negara kita adalah seorang presiden dan yang semisalnya yang disebut oleh kaum muslimin di hari ini. Selagi kaum muslimin mereka bersepakat di bawah kekuasaan seorang hakim, seorang waliul amri atau seorang presiden dan semisalnya, maka mereka adalah termasuk dalam makna al-jamaah tersebut. Dalam makna al-jamaah tersebut. Dan yang paling pokok bahwa kaum muslimin harus memiliki waliul amri, memiliki pemimpin yang mengurus urusan mereka dalam pertahanan dan juga keamanan dan juga ekonomi kaum muslimin secara keseluruhan. واللفظ الآخر في الحديث هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا يعني معناه الالتزام بالسنة الالتزام بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريق صحابته الكرام رضوان الله عليهم Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sifat dari al firqa An-Najiyah Yaitu Man kana ala mithli ana alihi al-yawma wa ashabi Mereka adalah siapa saja yang keadaannya berada di atas sesuatu yang seperti aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Menuju kepada satu pemahaman, kembali kepada iltizam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat رضوان الله عليهم أجمعين ولذلك دائما السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى oleh karenanya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwa penyebutan tentang sunnah selalu diiringi dengan penyebutan al-jamaah sebagaimana penyebutan tentang bid'ah selalu diiringi dengan perpecah belahan atau al-furqah. كما قال شيخ الإسلام قال سأذكرت الإسلام وبعد ذلك قال شيخ الإسلام ولذلك يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة Oleh karenanya dalam istilah beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan istilah ahlu sunnah wal jamaah wa ahlu bid'ah wal furqah artinya adalah mereka adalah ahlu sunnah yaitu ahli terhadap sunnah ahli terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahli al jamaah yaitu ahli al jamaah bersatu di bawah pemimpin atau waliul amri berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Adapun saya Islam menyebut ahli bid'ah maka disandingkan dengan penyebutan ahlul bid'ah wal furqah bahwa mereka adalah ahli bid'ah dan mereka adalah ahli perpecah belahan bukan ahli yang mengajak kaum muslimin bersatu di bawah pemimpin atau di bawah waliul amri. Wa hadhihi min ashhari 'alamat الفرقة أو من أشهر علامات الفرقة الناجية أنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون ويطيعون لولاة أمورهم وهذا قد ذكره كل العلماء رحمهم الله في كتب العقيدة Oleh karenanya, kata Syekh melanjutkan bahwa yang telah disebutkan merupakan ciri yang paling terkenal yang dengannya paling dikenal ahlu sunnah wa jamaah wa ciri al firqah atau golongan yang selamat adalah mereka orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mereka adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Walil Amri yang mereka adalah orang-orang yang tidak berpecah belah mereka orang yang bersatu dan orang yang tidak berpecah belah. Hmm. Barakallahu. والفرقة الناجية تسمى هكذا الفرقة الناجية وعرفنا الآن أيضا يطلق يسم يسمون أصحابها بأهل السنة والجماعة لأنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها نعم أهل السنة والجماعة beliau menyebutkan di antara sifat dan cirinya yang pokok juga adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sepakat di atas kitab dan sunnah. Mereka orang-orang yang bersepakat di atas kitab dan sunnah dan bahwa mereka adalah asani. Asani. Sunnah wal jamaah. Nah. أهل السنة لأنهم اتبعوا السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا واجتمعوا عليها. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mereka bersepakat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan bukan berpecah belah di atas Al-Quran dan Sunnah. ومن أسماء هذه الفرقة الطائفة المنصورة وقد ثبت هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وفي لفظ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صفات هذه الفرقة أنها منصورة والنصر أيها الإخوة قد يكون نصرا بالسيف وقد يكون نصرا بالحجة والبيان فجهاد الكفار قد يكون بالسيف وقد يكون بالحجة ومن علامة هذه الفرقة أنها منصورة على من خالفها بالحجة والبيان في كل زمان. Dan di antara nama atau sebutan dan sifatnya atau ifah atau yaitu golongan yang selamat bahwa mereka adalah disebut atau ifah al-mansur yaitu golongan yang senantiasa ditolong di dalam masalah ini sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sabda beliau لا tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah ta'ala senantiasa akan ada dari umatku sekelompok umat ini yang senantiasa di atas kebenaran mereka adalah orang-orang yang menang di atas kebenaran mereka adalah orang-orang yang tidak sedikit pun memadaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka dan tidak pula memadaratkan mereka siapapun orang yang menyelisih mereka sehingga datang perkara Allah tabaraka wa taala yaitu hari kiamat. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah bersabda la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini yang mereka adalah menang di atas kebenaran. Jadi dalam lafaz yang lainnya Rasulullah bersabda la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taquma sa'atu disebutkan oleh Rasulullah akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang mereka berada di atas al-haq dalam keadaan mereka senantiasa ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memakdoratkan mereka sedikit pun orang yang menyelisihi mereka sebagaimana tidak akan memakdoratkan mereka sedikit pun orang-orang yang menelantarkan mereka sehingga tegak hari kiamat kata Sen melanjutkan keterangannya dan di dalam hadis ini Rasulullah mensifatkan bahwa golongan yang selamat senantiasa ditolong ditolong oleh Allah tabaraka wa taala di dunia yaitu pertolongan ada dua macamnya Ditolong oleh Allah SWT dari musuh-musuhnya dengan kekuatan dalam berjihad melawan yaitu musuh-musuhnya dan juga ditolong oleh Allah SWT dengan hujah dan dengan keterangan-keterangan. Jadi pertolongan Allah SWT atas golongan yang selamat ada dua macam, yaitu dengan kekuatan dan juga dengan keterangan-keterangan ilmu, dengan hujah-hujah dan burhan-burhan. وهذا الوعد بالنصر ذكر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصر دينه لا ينصر إلا من نصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك من الذي ينصر الدين ومن الذي ينصر السنة إنهم أهل السنة إنهم الفرقة الناجية جعلنا الله من أهلها tentang kelompok atau yaitu golongan yang selamat yang disifati dengan atau ifa al mansurah atau golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam beberapa ayat. Dia azza wa jalla berfirman dalam surat Ghafir ayat nomor 51 yang artinya sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan sampai nanti tegaknya hari kiamat. Di dalam surat yang lainnya disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin dan sungguh telah terjadi yaitu apa yang kami sebutkan bagi hamba-hamba kami yang kami utus sebagai rasul innahum lahumul mansurun bahwasanya mereka adalah benar-benar golongan yang kami tolong yang kami beri pertolongan wa inna jundana lahumul ghalibun dan sesungguhnya tentara kami mereka itulah orang-orang yang akan menang disebutkan dalam surat Rum ayat 47 Allah SWT juga berfirman wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan adalah kami yang akan menolong kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman di dalam ayat ini Allah SWT di dalam beberapa ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa dia SWT akan senantiasa menolong orang-orang yang menolong agamanya bahwa mereka-mereka yang menolong agama itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu hanya menolong mereka-mereka yang menolong agamanya. Sehingga kata Syekh, orang-orang yang mereka itu menolong kitabullah dan sunnah Rasulullah dan mereka adalah orang-orang yang menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang ditolong mereka orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah mereka lah ahlu sunnah mereka yang disebut dengan firqah najiyah mereka adalah at-taifah al-mansurah semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari golongan mereka amin ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في عن الفرقة الناجية قال من كان على هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي تأملوا معي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا اسما لم يقل هي الفرقة اسمها كذا وكذا وإنما ذكر لنا وصفا وأنتم تعلمون أن الوصف أعم فيدخل في هذه الفرقة الناجية كل من آه، توفرت فيه صفاتها وإن لم يتسمى بأي اسم من هذه الأسماء نعم Syekh Hafizul Ta'ala melanjutkan kembali kepada sifat atau ifa al-mansurah al-firqah an-najiyah atau al-sunnah wal jamaah bahwa mereka adalah man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi mereka adalah siapa saja yang keadaannya ada di atas sesuatu yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Kata beliau, perhatikan bersama keterangan saya ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah tidak menyebutkan nama atau sebutan dari kelompok yang selamat tersebut. Tetapi Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini sifat dan kita ketahui bahwa sifat tentunya lebih umum sehingga beliau tidak menyebutkan nama kelompok yang selamat adalah fulan atau polan namanya adalah ini atau itu tidak tetapi beliau menyebutkan sifatnya dan sehingga siapapun yang mereka memiliki sifat seperti yang disebutkan di dalam hadis beliau itu maka dia atau mereka adalah at-taifah al-mansurah dia adalah firqah najiyah dia adalah ahlu sunnah wal jamaah meskipun mereka tidak menamai dirinya meskipun mereka tidak menggunakan sebutan atau nama nama yang telah disebutkan tersebut. فأهل الفرقة الناجية لهم أسماء كثيرة كما عرفنا ثلاثة أسماء الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر السلفيون طبعا فهمنا لماذا سميت الفرقة الناجية لأنها ناجية من النار أهل السنة والجماعة لأنهم متمسكون بالسنة واجتمعوا عليها المنصورة لأنهم موعودون بالنصر أهل الأثر لأنهم يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أهل الحديث لأنهم يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه السلفيون لأنهم ينتسبون في فهم الكتاب والسنة إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم لكن هذه الأسماء ليست للتحزب وليست للعصبية هناك شخص يقول يا أخي لا أتسمى أنا بأي اسم من هذه الأسماء ولكنني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتبع الأثر وأتبع الحديث وكان فعلا مطبقا لذلك فهو من الفرقة أو نرجو أن يكون من الفرقة الناجية لا نبدعه ولا نعاديه ولا نهجره لأنه لم يتسمى باسم من هذه الأسماء فإن السنية هو الذي لا يتعصب ولا يغضب لأي اسم من الأسماء فنحن ننظر إلى الحقائق إلى حقائق الأمور لا ننظر إلى ألفاظها وظواهرها فقط نعم. Sebagaimana diketahui, saya menyebutkan Golongan yang selamat memiliki beberapa nama. Di antara yang sudah kita ketahui, mereka adalah Al-Firqah An-Najiyah, mereka adalah Ahlu Sunnah wa Jamaah, mereka adalah At-Taif Al-Mansurah, dan yang lain-lainnya. Mereka disebut Firqah Najiyah, golongan yang selamat, karena mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka. Mereka disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka bersepakat di atas sunnah. Mereka disebut dengan sebutan Taifah Mansurah karena mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Mereka disebut Ahlul Asar, karena mereka adalah orang-orang yang semata-mata berpegang teguh dan mereka adalah mengambil riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka disebut Ahlul Hadis Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut as-salafiyun karena mereka adalah orang yang di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah kembali kepada pemahaman salaful ummah, kembali kepada pemahaman para salaf yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semua nama-nama tersebut adalah nama-nama yang tidak dimaksudkan nama itu semata. tapi dimaksudkan sifat-sifatnya. Sehingga nama-nama itu disebutkan bukan untuk tahazub, bukan untuk seseorang boleh fanatik terhadap nama, bukan karena mereka eh, harus berpecah belah membuat nama-nama tersebut sebagai perpecah belahan atau menjadi kelompok-kelompok yang mereka itu menisbatkan kepada kelompok-kelompok seperti kelompok yang disebutkan nama-nama yang tersebut tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Rasulullah menyebutkan sifat sehingga orang-orang yang mereka memiliki sifat seperti nama-nama tersebut meskipun mereka tidak menyebutkan dirinya nama itu maka mereka termasuk dari ahlu sunnah wa jamaah mereka termasuk al firqah an najiyah sehingga kepentingan disebutkan nama-nama itu adalah bukan menyebut kita sebagai yaitu hizib-hizib atau yaitu kelompok-kelompok yang kita fanati kepada nama-nama kelompok tersebut tidak akan tetapi adalah disebutkan sifat-sifatnya sehingga siapapun yang bersifat itu akan termasuk kategori dari al-firqah an-najiyah kemudian beliau menyebutkan ada pokok yang penting dalam bab ini bahwa terkadang seseorang mereka itu menyebutkan kelompok-kelompok hanya disebut mereka menyebutkan bahwa alusuna wal jamaah adalah mereka-mereka yang menyebut dirinya sebagai salah satu di antara nama-nama tersebut saja. Apabila tidak, maka tidak mereka disebut sebagai ahlu sunnah wa jamaah. Maka yang demikian adalah tidak benar. Karena sesungguhnya, siapapun yang mereka memiliki sifat. Sebagaimana nama-nama yang tersebutkan, meskipun mereka tidak menyebut dirinya adalah sebagai nama-nama tersebut. Maka mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Beliau juga menyebutkan pokok yang penting. di dalam bab ini bahwa barang siapa yang mereka itu menjadikan kelompok-kelompok menjadikan itu sebutan-sebutan nama-nama tersebut sebagai yaitu hizib-hizib maka sesungguhnya dia adalah tercela dan tidak masuk pada apa yang dimaksudkan dalam istilah-istilah yang telah disebutkan. Barakallahu. وأضرب لكم مثال أهل السنة والجماعة تسمى بها فرقة تسمى الأشاعرة والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة فلما نظرنا وجدنا أنهم في الأسماء والصفات أو في صفات الرب سبحانه وتعالى وقع عندهم مخالفة لما في كتاب الله وما في, وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة ولما نظرنا في باب الأسماء والأحكام في مسائل الإيمان وجدنا أيضا أنهم يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ولما نظرنا أيضا في باب القضاء والقدر وجدنا أنهم يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فنقول لهم أنتم لستم أهل السنة والجماعة لأنكم خالفتم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فإذا المسألة ليست بالأسماء وإنما بالحقائق بمدى اقترابك وتمسكك بما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام فأنت من الفرقة الناجية ومن أهل السنة ومن أهل الأثر ومن أهل آه، الحديث ومن السلف ومن السلفيين إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على مسمى واحد. Beliau melanjutkan berarti yang penting kita harus mengerti salah satu contoh supaya kita jelas dalam masalah penyebutan atau penamaan atau mensifatan. Alusuna sunnah wal jamaah contohnya adalah nama yang juga dipakai oleh mereka-mereka yang sesungguhnya mereka adalah asyairah, mereka adalah maturidiyah. Namun mereka kenyataannya menyebut diri mereka juga alusuna sunnah wal jamaah. Dalam hal masalah seperti ini, apabila ditinjau lebih lanjut, dalam masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat apa yang ada pada asyairah apa yang ada pada maturidiyah menyelisihi apa yang ada dalam kitab dan sunnah oleh karenanya ketika ditinjau dalam masalah akidah mereka ternyata menyimpang akidahnya dari alkitab dan sunnah sesungguhnya kita tidak bisa menerima penyebutan mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah sehingga kita ketahui bahawa sesungguhnya Asyairah dan Maturidiyah bukanlah Ahlu Sunnah wal Jamaah karena mereka menyelisihi kitab dan sunnah di dalam masalah akidah dan di dalam masalah asma wa sifat. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang paling pokok dalam masalah ini bukan sekedar sebutan, bukan sekedar penamaan, tetapi didasarkan pada hakikat apa yang ada padanya. Sekiranya sesuatu mereka itu tidak menamakan dengan nama-nama yang telah disebutkan. Tetapi hakikat yang ada adalah sesuai dengan kitab dan sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka sesungguhnya dialah ahlu sunnah wal jamaah. Dialah firqah najiyah. Dialah ta'ifah mansuah. Dialah ahlul hadis. Dialah ahlul asar. Dialah salafiyun. Dan atau sebutan-sebutan yang lainnya dari apa yang telah disebutkan yang mencakup seluruh sifat dari ahlu sunnah wal jamaah ومما يزيد الأمر وضوحا أنا من خصائص الفرقة الناجية ومن خصائص أهل السنة أنهم لهم منهجهم في الاستدلال يخالف الفرق الأخرى فكما علمنا ونعلم جميعا أن أهل السنة يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيدون بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بفهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استدل السني يقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضي الله عنه أما من خالف فإنه لا يستدل بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال الصحابة وإنما لهم استدلالهم الخاص بهم Beliau melanjutkan dan perkara yang memperjelas masalah ini yang dengannya kita akan tahu tentang kekhususan atau sifat yang khusus bagi ahli sunnah wal jamaah adalah dalam manhajul istidlal atau metode berdalil dengan nas-nas Al-Quran dan kitab. Adalah ahli sunnah wal jamaah atau al-firqa an-najiyah atau al-taifah mansur atau salafiyun. Mereka adalah berdalil dengan kitab dan sunnah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga seorang ahlu sunnah atau seorang firqah najiyah atau seorang taifah mansur, seorang salafiyun mereka akan berdalil dengan mengatakan Allah SWT berfirman Rasulullah SAW bersabda dan demikianlah para sahabat memahami nas Al-Quran dan sunnah adapun kalau selain dari Al-Quran kalau selain dari ahlu sunnah wa jamaah atau yang menyimpang dari ahlu sunnah wa jamaah maka mereka tidaklah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidaklah mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan mereka akan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman khusus yang mereka ambil dari kelompoknya. فمن منهجهم بعضهم يقدم العقل ويجعل العقل حكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقدم علم الكلام وعلم المنطق وفلسفة اليونان ويجعلها أيضا حكما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقدم الأحلام والرؤى إذا رأى رؤيا أو رأى شيئا في منامه فإنه يقدمه على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقدم الجهد والرياضة وبمصطلحهم الوجد يقدمه أيضا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها أمثلة واقعية للانحراف في منهج الاستدلال عن منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة Beliau melanjutkan sehingga sebagian mereka yang menyimpang dari firqah najiyah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah di dalam beristidlal atau berdalil mereka ada yang mendahulukan akal atau logika justru akal atau logika dibagi penentu yaitu Al-Quran dan Sunnah Sehingga apabila ada Al-Quran dan Sunnah Mereka justru jadikan Al-Quran dan Sunnah Di bawah logika atau di bawah akalnya Apabila sesuai dengan akal Maka diterima ayat Al-Quran dan Sunnah tersebut Jika tidak sesuai dengan akal Maka tidaklah diterima Al-Quran dan Sunnah tersebut Tetapi didahulukan akalnya Sebagian mereka Ada yang justru menjadikan Mimpi-mimpi dan apa-apa yang dikatakan sebagai ilham mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila datang mimpi-mimpi dan ilham-ilham, maka mereka jadikan penetap hukum meskipun bersisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak diberlakukan, tetapi dikalahkan dengan apa yang mereka dapatkan dari mimpi-mimpi dan ilham-ilham tersebut. Dan yang lain-lainnya, dari penyimpangan-penyimpangan yang sangat jelas di dalam masalah berdalil, di dalam masalah istidlal, mereka adalah menyimpang dengan manhaj atau metode berdalilnya ahli sunnah wal jamaah. ومنهم من يستدل ببعض الآيات ويترك البعض الآخر ويستدل ببعض السنة ويترك البعض الآخر وهذا أيضا من الضلال فأهل السنة an الناجية الطائفة المنصورة تستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى جميعه تجمع الآيات جميعا وتأخذ عقيدتها منها تجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا وتأخذ عقيدتها منها لا تختار ولا آه، تأخذ بعضا وتترك بعضا وإنما نؤمن بالكتاب كله ونتبعه ونؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ونتبعها Sebagian yang lainnya dari kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah ada yang mereka berdalil dengan sebagian ayat tetapi meninggalkan ayat yang lainnya berdalil dengan sebagian hadis dan meninggalkan hadis yang lainnya yang demikian jelas metode yang keliru metode yang salah di dalam masalah berdalil adapun pun sunnah wal jamaah maka ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan dalam satu bab seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan bab sebagaimana mereka mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang terkait dengan bab kemudian mereka simpulkan dari seluruh ayat atau seluruh hadis tersebut diambil darinya akidah diambil darinya masalah-masalah akidah yang wajib untuk diimani tidak meninggalkan sebagiannya dari sebagian ayat tidak pula meninggalkan sebagiannya dari sebagian hadis Tidak memilah dan tidak memilih kecuali dipilah dan dipilih mana ayat-ayat yang satu bab dan hadis-hadis yang satu bab untuk disimbatkan, untuk disimpulkan darinya masalah-masalah akidah. Kemudian diimani, kemudian diikuti seluruhnya. Demikianlah itu caranya ahli sunnah wal jamaah di dalam beristidlal. وهنا ممكن نضع قاعدة ألا وهي أن أهل السنة قاعدتهم التي ينطلقون منها استدل ثم اعتقد أهل البدعة والأهواء العكس اعتقد ثم استدل بمعنى أهل السنة ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدوا فيهما اعتقدوه استدلوا بالكتاب والسنة ثم اعتقدوا أما أهل الأهواء وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون يأتي بالعقيدة من عقله من علم الكلام من الأحلام من غير ذلك ثم يبدأ يبحث في القرآن الكريم هل هناك آية يمكن أن نستدل بها هل هناك حديث يمكن أن نستدل به فإن وجد وجد طبعا لم يجد يعني إلا بأن يقوم بالتحريف وأن يقوم بالتأويل ولكن حقيقة لا يمكن أن يجد ما يوافق عقيدته ولذلك كل الأدلة التي يستدل بها أهل البدع وأهل الأهواء هي في الحقيقة رد على بدعتهم وليست دليلا لبدعتهم إذا أهل السنة قاعدتهم استدل ثم اعتقد أهل البدعة اعتقد ثم استدل نعم Saya melanjutkan penjelasannya. Dari sini kita harus pahami satu kaidah di dalam masalah berdalil. Ahlu sunnah wal jamaah di dalam berdalil dengan kaidah istadil summa ittaqid. Dalil harus didatangkan lebih dahulu. baru kemudian kita yakini apa yang kita dapatkan dari dalil-dalil tersebut. Adapun ahlul bid'ah, adapun kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, maka kaidahnya dibalik. Iktaqid summa istadil. Carilah apa-apa yang pantas untuk diyakini berdasarkan logika, berdasarkan akal, berdasarkan mimpi-mimpi, berdasarkan perasaan-perasaan, filsafat Yunani dan yang lain-lainnya. Kemudian cari-carilah dalilnya. Kemudian cari-carilah dalilnya. Oleh karenanya, kebanyakan dan hampir seluruh dari akidah yang menyimpang dari al-sunnah wal jamaah didapati bersumber tidak dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari logika-logika filsafat-filsafat tersebut. Sehingga kalaulah mereka mendapati dalil, mereka tidak yaitu mengikuti dalil tetapi kebanyakannya mereka mentakwil, mereka mentakwil mereka merubah dalil atau mereka justru memalingkan makna dari dalil karena mereka sudah memasang akidah sehingga dalil disesuaikan dengan apa akidah yang mereka sudah yakini sehingga dalil harus ditafsirkan sesuai dengan akidah yang mereka sudah miliki dengan demikian bahwa ahlul bid'ah berbeda sangat dengan ahli sunnah. Adapun ahli sunnah maka akidahnya dibangun di atas dalil sehingga mereka adalah mencari dalil kemudian mencari apa yang diyakini dari dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mengambil keyakinan-keyakinan dari akalnya baru kemudian dicari-cari dalilnya. Barakallahu. ولا بد هنا أن يعني أنبه إلى قضية يكثر فيها الجدل ألا وهي العقل ودوره مع النص فهل العقل يقدم على النص من الكتاب والسنة أو يقدم النص من الكتاب والسنة على يعني العقل فنقول الأصل الكتاب والسنة وقد وجه الشرع إلى دور العقل أن العقل دوره أن يفهم النص لا أن يعارض ويصادم النص فالعقل السليم يتفق مع آه، القرآن ومع صحيح السنة لا يمكن أن يتعارض عقل سليم مع نص في القرآن ولا يمكن أن يتعارض عقل سليم مع ما صح من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولكن أين يقع التعارض يقع التعارض إما من عقل سقيم وإما من فهم خطأ للكتاب والسنة أو بين عقل سليم وبين حديث ضعيف أو موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم Kemudian beliau melanjutkan Termasuk kaidah pula yang hendaknya dipahami oleh kita bersama adalah tentang bagaimana kedudukan akal terhadap nas-nas dalil. Kedudukan akal dari nas-nas dalil banyak disebutkan di dalam ayat bahwa akal adalah fungsinya untuk memahami dalil. Allah SWT menyebutkan di dalam nas-nas ayat bahwa akal adalah untuk memahami dalil. Bukan untuk menyelisihi, bukan untuk menentang dalil. Sehingga apabila datang nas-nas dalil, apabila nas-nas itu dalil dari ayat maupun hadis itu datang, maka dipahami dengan akal. Dipahami dengan akal sehingga akal memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Kemudian apabila terjadi adanya itu pertentangan apabila terjadi ada pertentangan antara akal dan nas-nas dalil maka itu terjadinya adalah beberapa kemungkinan adalah terjadi karena beberapa kemungkinan yang pertama kemungkinannya adalah bukan yaitu nas-nas dalil itu bertentangan dengan akal akan tetapi akal yang tidak bisa memahami dalil atau karena akalnya yang tidak baik sehingga memahami keliru terhadap dalil karena sesungguhnya tidak ada pertentangan antara dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis dengan akal. Logika yang baik tidak akan ada pertentangan dengan nas-nas dari dalil Al-Qur'an maupun dari sunnah. Adapun akal-akal yang tidak selamat, akal-akal yang tidak sehat, maka dia akan bertentangan dengan nas-nas dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. موجودون بكثرة في هذا الزمان ويسمون بالعقلانيين أو العقلانيون وهؤلاء حقيقة يقولون إذا جاء يعني قرأنا آية أو قرأنا حديثا نعرضه أولا على العقل فإن وافق عقلي أو وافق العقل ف يعني نأخذ به وإن عارض العقل فإننا لا نأخذ به وكما يعني يعني تفهمون من هذا الكلام أنه لا يصدر من عاقل هذا الكلام لا يصدر من صاحب عقل لماذا؟ لأن العقل هو أداة لفهم الكتاب والسنة وليس هو أداة للحكم على الكتاب والسنة ثم نقول لهم دلونا على العقل الذي يحكم على باقي العقول الآن ما شاء الله أمامي كم عقل مئة مئتين خمسمائة عقل أي عقل من هذه العقول يحكم على باقي العقول لا يوجد فإذا ما هي إلا وسوسة شيطانية وسوس بها لأوليائه من بني آدم ليضلهم عن الصراط المستقيم والعياذ بالله تعالى Syekh Malik Hussein melanjutkan keterangan tentang masalah pertimbangan nas dengan akal. Di masa kita sekarang ini ada sebutan al-aqlaniyun yang mereka dalam bahasa kita adalah kalangan rasionalis. Kalangan rasionalis. Mereka kalangan rasionalis adalah orang-orang yang apabila datang nas dari Al-Qur'an maupun hadis, mereka timbang dulu dengan akal. Mereka timbang dulu dengan logika atau dengan rasio. Jika keterangan dari Al-Quran maupun hadis itu bertentangan dengan nas logika atau bertentangan dengan logika atau dengan rasio, maka mereka urungkan untuk menerimanya. Dan mereka hanya menerima nas-nas ayat maupun nas-nas hadis jika sesuai dengan yaitu rasio atau logika. Pertanyaannya, adakah yaitu akal yang bisa dijadikan sebagai standar kebenaran selagi yaitu banyak manusia yang berakal di hadapan manusia yang semuanya berakal akal yang mana yang dipakai untuk standar yang dijadikan sebagai acuan kebenaran sementara yaitu banyak manusia yang masing-masing memiliki akal kata Syekh di majelis kita sekarang ini saja ada berapa jumlah kita dan ada berapa akal kita Kemudian akal siapa kira-kira yang dijadikan sebagai standar untuk menghukumi akal-akal yang lainnya untuk dikalahkan? Maka pernyataan yang demikian sesungguhnya tidak datang dari orang yang berakal, tidak datang dari orang yang logikanya benar, tetapi itu adalah datang dari orang yang logikanya keliru. Dan tidak lain tidak bukan kata beliau yang demikian hanya sekedar was-wasnya syaitan, hanya bisikan-bisikan setan saja setan berharap, setan ber, yaitu berkeinginan untuk menyesatkan anak manusia ini dari jalan kebenaran dan dari jalan yang Allah ridhai berupa asirat al-mustaqim. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari penyimpangan pemikiran yang didasarkan kepada logika semata dan semisalnya. Amin. Fahrus sunnah yastadiluna bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala alladhi بين أيدينا وهو المجموع في هذا المصحف مئة مئة وأربعة عشر آية ويدخل في الاستدلال بالقرآن أيضا الاستدلال بالقراءات فالقرآن آه، يقرأ على عشر قراءات والقرآن أنزل على سبعة أحرف فعلى السنة والجماعة يستدلون بالقرآن كاملا وهذا أيضا من دلائل الإعجاز في كلام رب الناس سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الكريم آه، أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آه، في 23 سنة وأنزل على قراءات متعددة ومع ذلك لا يوجد فيه أي تناقض ولا اختلاف لماذا؟ لأنه أنزل من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى وقد تكفل الله عز وجل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم. Saya melanjutkan keterangannya Adapun ahlu sunnah wa jamaah maka al-sunnah wal jamaah di dalam berdalil berdalil kepada Alkitab dan Sunnah kepada Al-Quran yang ada di dalam mushaf Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisinya Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa bacaan dan juga dengan beberapa lagat yang semuanya adalah benar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Sunnah wa Jamaah berdalil dengan keseluruhan Al-Quran dengan seluruh kiraat yang ada atau yaitu bacaan-bacaan yang ada dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya dari kiraat-kiraat yang ada. Seluruhnya adalah benar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah SWT menurutkan Al-Quran adalah dengan beberapa kiraat, dengan beberapa bacaan dan Allah SWT telah menjamin kebenaran Al-Quran yang diturunkan dengan beberapa kiraat tersebut dengan firmannya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dengan berbagai yaitu bacaan tersebut dan sesungguhnya benar-benar kami akan menjaga Al-Quran yang kami turunkan tersebut. Wajstadilu al-Sunnah wal-Jama'ah بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكلكم يعلم أن في السنة ما هو ضعيف لم يصح إسناده ومنها ما هو موضوع أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فيحرص أهل السنة, أهل السنة والجماعة ألا يستدلوا إلا بحديث ثابت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحكمون على أنفسهم كل ما جاء في السنة سواء كان في باب العقيدة أو كان في باب الأحكام والمعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونتبعه ونطبقه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Kata beliau selanjutnya menjelaskan Ahlu sunnah wal jamaah Selain berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran Juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berdalil dengan hadis Yaitu hadis yang sahih Dari beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang demikian Karena hadis itu Ada yang sahih Ada yang do'if Ada juga hadis yang maudhu' yang dikatakan itu adalah hadis padahal bukan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka hanya berdalil dengan hadis yang tetap hadis yang sah dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan ahlu sunnah wal jamaah berdalil dengan sunnah dan mengambil dari sunnah tersebut masalah-masalah akidah masalah-masalah ibadah, masalah-masalah muamalah, masalah adab, akhlak, suluk dan seluruhnya. Sebagaimana juga mengambil yang seperti dalam Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jalla. Dalam masalah ini, apa yang dipegang oleh Al-Sunnah wa Jamaah adalah firmannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. dan apa yang dilarang dari kalian semuanya maka tinggalkanlah. ومما يستدل به أهل السنة والجماعة وهذا أيضا من الفوارق بينهم وبين غيرهم أنهم يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم وهذا جاء في كتاب الله الحث عليه والأمر به وكذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا في أول المحاضرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الثقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذا لابد من اتباع فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم Beliau melanjutkan dan di antara hal yang penting yang ahlu sunnah wal jamaah berdalil dengan yaitu kaidah tersebut adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini adalah perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah yang membedakan ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wa jamaah sesungguhnya ahlu sunnah wa jamaah memahami kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam masalah ini Allah azza wajalla telah mendatangkan firman-Nya yang berisi perintah dan anjuran agar memahami nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat atau dengan pemahaman para salaful ummah ini Allah azza wajalla memerintahkan di dalam ayat bahwa hendaknya Al-Qur'an dan sunnah dipahami dengan pemahaman para para sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca pada pengajian atau pada yaitu penghujung dari kajian kita ini tadi bahwa Rasulullah menyebutkan ciri dan sifat dari al-sunnah wal jamaah adalah ia man ana alaihi man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi al-sunnah wal jamaah adalah siapa saja yang berada di atas sesuatu yang seperti aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada pemahaman para sahabat karena Rasulullah menggandengkan antara mengikuti apa yang ada di atas beliau berada di atasnya dan juga mengikuti apa yang para sahabat beliau ada di atasnya. sehingga ini menunjukkan wajibnya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain wa aqul لو نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا الآيات أكثر من أن تحصر كلها تزكي الصحابة رضي الله عنهم وتدل على فضلهم وعلى فهمهم ألا يكفي أن الله قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم disebutkan oleh beliau datang di dalam ayat yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh pula dengan pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah karena Allah Azza wa Jalla mentazkiyah para sahabat memberikan legalitas kepada para sahabat, memberikan keterangan syahadah atau persaksian atas kebenaran para sahabat, atas kebaikan para sahabat, atas benarnya pemahaman para sahabat. Cukuplah bagi kita dalam masalah ini bahwa Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya radhiyallahu anhum wa radu anhu bahwa Allah azza wa jalla ridha kepada mereka yaitu para sahabat dan para sahabat mereka puas terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. ولما ذكر الله عز وجل اليهود والنصارى في آخر الجزء الأول من سورة البقرة بين لهم الميزان الصحيح للإيمان فقال فإن آمنوا أي اليهود والنصارى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من المخاطب هنا الصحابة رضي الله عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإذا كان اليهود والنصارى إذا اتبعوا وآمنوا مثل إيمان الصحابة اهتدوا فما بالنا نحن فإذا لن يكون هداية إلا باتباع آه، الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم للكتاب والسنة Ditambahkan oleh beliau keterangan yang menyebutkan wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat di antaranya tatkala Allah swt menyebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang itu adalah umat sebelum umat kita ini di dalam surat Al-Baqarah Allah swt menyebutkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad Apabila mereka yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Amanu mereka telah beriman bimislima amantum seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya kata beliau siapa yang dimaksudkan dengan kalian di dalam firman ini maksudnya adalah para sahabat maksudnya adalah para sahabat kemudian Allah SWT menyebutkan faqadih tadaw maka sungguh kalian atau mereka yaitu Yahudi dan Nasrani benar-benar telah mendapatkan hidayah. Dari ayat ini kita memahami bahwa apabila keadaan Yahudi dan Nasrani iman mereka akan dianggap mendapatkan hidayah jika iman mereka sudah seperti imannya para sahabat maka bagaimana dengan kita maka kita pun demikian tidak akan kita mendapatkan hidayah dalam iman Tidak akan kita mendapatkan hidayah di dalam Islam. Melainkan apabila kita memahami iman dan Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidaklah kita akan mendapatkan hidayah di dalam memahami kitabullah dan sunnah. Melainkan kita harus dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة سبيل المؤمنين واتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم مع اتباع الكتاب والسنة وبين أن الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويخالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فيوله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا حيث قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما المقصود بسبيل المؤمنين هنا أي طريق الصحابة رضي الله عنهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع واستدل بها علماء السنة خلفا عن سلف على حجية فهم الصحابة رضي الله عنهم وممن أحيا الاستدلال بهذه الآية في هذا الزمان والرد على الجماعات والفرق الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى نعم. Beliau melanjutkan حافظه Ta'ala Di antara apa yang menambah keterangan bahawa wajibnya kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat adalah bahwa Allah Taala menyebut ittiba kepada Rasul sekaligus menyebut jalannya orang-orang yang beriman yaitu jalannya para sahabat dalam satu ayat.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 beliau menyebutkan barang siapa yang menyelisih rasul dan menyelisih setelah datang kepada dia keterangan hidayah dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksudkan? Selain jalannya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, mereka adalah para sahabat. Berarti ayat ini menunjukkan barang siapa yang dia ini menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Mereka adalah orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Dan ujungnya Allah SWT akan masukkan orang yang demikian ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berdasarkan ayat yang disebutkan ini, para ulama-ulama Syafi'iyah berdalil dengan ayat ini bahwa ijma para sahabat adalah hujjah tidak boleh diselisih harus diterima sebagai dalil yang sah di dalam masalah berdalil terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma para sahabat adalah sah diterima sebagai hujah. Dan ulama-ulama ahlu sunnah wa jamaah yang lainnya berdalil dengan ayat ini wajibnya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman yaitu sabilul dengan pemahaman al-mu'minin yaitu orang-orang yang beriman yang pertama. Dengan demikian, para ulama al-sunnah wal jamaah menyebutkan diantaranya yang berdalil, yang berhujjah dengan ayat ini dengan pemahaman tersebut dan menentang atau membantah ahli bid'ah yang keliru di dalam masalah beristidlal berdalil di zaman kita ini adalah beliau al-imam al-muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. ولو أردنا أن نتتبع الآيات في القرآن الكريم التي آه، بينت لنا أن منهج الصحابة حجة فإن ذلك كثير وكثير جدا ولعلي أختم هذه المحاضرة بحديثين في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول منهما قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري ومسلم خير الناس قرني خير الناس قرني والالف واللام هنا للاستغراق فهي فلا خير من الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وطبقوا ما أنزل عليهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه الذين حملوا عنهم الدين فوهم التابعين ثم الذين يلونهم هذه الثلاثة قرون هي القرون الخير الخيرة في هذه الأمة وهي القرون التي فيها الحجة يعني والاستدلال في الفهم في هذه الأمة نعم Beliau melanjutkan menambahkan keterangan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat di mana di dalam akhir yaitu pembahasan kita pengajian kita kali ini kita akan sebutkan dua hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari di mana Rasulullah bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku kata beliau Habibullah Ta'ala menyebutkan manusia yang segenerasi dengan beliau adalah mereka-mereka yang hidup semasa beliau yang menyaksikan turunnya wahyu yang mereka hidup di zaman turunnya syariat dari Allah Taala kepada beliau dan mereka adalah orang-orang yang menerapkan apa-apa yang datang dari Rasul berupa ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tentu mereka adalah para sahabat mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain Kemudian yang datang setelah mereka yaitu generasi yang datang setelah para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi yaitu generasi yang datang setelah tabi'ut yaitu setelah tabi'in yaitu generasi tabi'ut tabi'in saya menyebutkan inilah tiga manusia pada tiga generasi yang pertama yang disebut Rasul sebagai generasi manusia yang paling baik di umat ini dengan demikian Rasul menyebut mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini yang dengannya para ulama memahami bahawa dengan pemahaman mereka yaitu pada manusia pada generasi ketiga itulah kita memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحديث الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد النجوم أمنة للسماء أي أن النجوم طالما أنها موجودة فهذا يدل على أن السماء مستقرة أما إذا ذهبت النجوم فإن نظام الكون سيختل وسيأتيها ما توعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وأنا أمنة لأصحابي أي النبي صلى الله عليه وسلم وجوده أمنة لأصحابه رضي الله عنهم فإذا ذهبت فإذا يعني مت أتى أصحابي ما يوعدون فجاءهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوعدون فوقع بينهم آه، اختلاف ووقعت فتن وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد لما كان الصحابة رضي الله عنهم موجود موجودون آه، كانت الفتن قليلة في هذه الأمة ولم يظهر أحد ببدعة من البدع إلا وردها الصحابة رضي الله عنهم وحافظوا على نقاء الإسلام وصفائه وانتشر الإسلام وفتحت البلدان وفتحوا آه، قلوب العباد وفتحوا البلاد ثم لما ذهب جيل الصحابة رضي الله عنهم ظهرت الفتن والبدع في هذه الأمة فإذا علينا أن نتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم إذا أردنا الأمان في الدنيا والنجاة يوم القيامة Kata beliau selanjutnya menyebutkan Yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An-nujumu amanatun lis-sama faida zahabatin nujum ata as-samaa ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi faida zahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati faida zahaba ashabi ata ummati ma tu'adu Rasulullah bersabda bahwa bintang-bintang di langit adalah jaminan keamanan bagi langit Apabila bintang-bintang di langit itu telah tiada, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Kata beliau menyebutkan, bintang-bintang yang ada di langit apabila masih ada gugusan bintang, maka menunjukkan bahwa langit masih kokoh dan langit masih ada. Ketika gugusan bintang itu sudah disirnakan, dilenyapkan oleh Allah, maka akan datang apa yang dijanjikan berupa hari kiamat. Berarti keberadaan langit pun mulai hari itu akan yaitu dalam ancaman kerusakan dan semisalnya. Beliau melanjutkan sabdanya, sedangkan aku adalah jaminan bagi para sahabatku apabila aku nanti wafat. Apabila aku sudah mati, aku sudah wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang akan dijanjikan datang menimpa mereka. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala menyebutkan, apabila Rasulullah ada, adanya Rasul di antara para sahabat maka menjadi jaminan bagi para sahabat akan tidak adanya fitnah, tidak adanya sesuatu yang menggoda atau yang menjadi mengganggu agama mereka dan juga kehidupan mereka. Ketika Rasulullah wafat, maka datanglah kepada para sahabat fitnah-fitnah. Datanglah kepada para sahabat huru-hara-huru-hara. Datanglah kepada para sahabat bid'ah, bid'ah. yang itu adalah menjadi hal yang membebani para sahabat. Dan para sahabatku adalah jaminan bagi umatku. Apabila para sahabatku nanti sudah berlalu, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan. Kata beliau menyebutkan, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini bahwa para sahabat adalah jaminan, yaitu amannya kehidupan agamanya para umat ini. Apabila para sahabat itu sudah wafat, Para sahabat sudah pergi Maka sesungguhnya akan datang apa yang dijanjikan Allah kepada umat ini Maka begitu para sahabat berlalu Sebagaimana ketika para sahabat masih ada Maka sesungguhnya terjadinya bid'ah dibantah oleh para sahabat Adanya penyimpangan diluruskan oleh para sahabat Adanya kesatan-kesatan pun akan dijelaskan oleh para sahabat Begitu para sahabat sudah pergi Begitu para sahabat sudah berlalu Maka Begitu negeri-negeri di daerah yaitu sekitar kaum muslimin yang dahulu telah ditaklukkan. Kemudian Islam disebarkan. Maka semakin banyak perpecahan. Semakin banyak fitnah. Semakin banyak perselisihan. Yang ini menunjukkan barang siapa. Apabila kita ini ingin aman di dunia. Dan aman beragama kita sampai akhirat. Maka wajib kita kembali memohon jaminan kebenaran dan juga keselamatan agama. Dengan berpegang teguh kepada yaitu agama, pemahaman agama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. وهذا الأصل العظيم نجد أن عامة العلماء كما ذكرت قبل قليل يذكرونه في كتبهم للعقيدة فمن ذلك ما جاء في أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قال وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Beliau melanjutkan dan masalah yang kita sebutkan ini adalah masalah yang paling prinsip di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat di dalam memahami Alkitab dan Sunnah dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah wa Jamaah Imam yang agung sebagai imamnya Ahli Sunnah wa Jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab akidah yang beliau tulis yaitu dalam kitab usul Sunnah beliau menyebutkan dalam kitab tersebut Usulus Sunnah indana at-tamassuku bima alihi as-sahabah bahawa pokok-pokok sunnah yang ada dan ini menurut kita yaitu ahli sunnah wa jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang ada para sahabat, yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. وهذا الأصل أيها الإخوة هو الفارق الأبرز والأظهر بين أهل السنة وغيرهم من الفرق والجماعات فلو جئت إلى أي فرقة وإلى أي جماعة وقلت لهم بماذا تستدلون فسيقولون نستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكتون أين الفرق؟ الفرق بماذا تفهم كل فرقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتجد كل فرقة تفهم الكتاب والسنة على فهم مؤسسها الجماعات الإسلامية الموجودة الآن لها مؤسس وهذا المؤسس وضع لها قواعد يسيرون عليها فيأخذون هذه القواعد وكأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الفرق المنحرفة في شتى ومختلف آه، يعني النواحي والمجالات تجد أن كل واحد من هذه الفرق يتبع كلام مؤسسه وكأنه وحي من عند الله عز وجل أما أهل السنة فالفرق بينه وبين غيرهم أن أهل السنة والجماعة لا يفهمون الكتاب والسنة على فهم آه، أحد من البشر إلا من أمرنا بأن نتبع فهمه ألا وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم فإذا الفرق والأحزاب والجماعات كل يفهم القرآن والسنة على فهم مؤسسه وشيخه أما السلفيون أما أهل السنة أما الفرقة الناجية أما الطائفة المنصورة فيفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. Beliau melanjutkan, حفظه تعالى Dan pokok yang ini adalah pokok yang paling mendasar Yang membedakan antara ahli sunnah wa jamaah Dengan kelompok-kelompok yang lainnya yang menyimpang dari ahli sunnah wa jamaah Kelompok-kelompok apapun Dengan sebutan apapun dan dimanapun Ketika kita bertanya kepada mereka Dengan apa kalian berdalil Mereka akan menjawab dengan Al-Quran dan hadis Bedanya Adapun setelah mereka mengatakan Al-Quran dan Hadis maka mereka diam tidak ada kelanjutannya. Adapun bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka apa ditanya tentang bagaimana kalian berdalil dengan dengan apa kalian berdalil maka ahli sunnah wal jamaah berdalil dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salaful ummah yaitu dengan pemahaman para sahabat dengan pemahaman para tabi'in dan pemahaman tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mencolok, sesuatu yang sangat kelihatan sebagai pembeda antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-sunnah wal jamaah dengan berbagai sebutannya, dengan perbedaan masanya maupun yaitu tempatnya. Sesungguhnya mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, kami berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Dengan pemahaman siapa mereka ber, dalil dengan Al-Quran dan hadis maka mereka berpahaman dengan pemahaman muassis mereka yaitu dengan pemahaman pendiri kelompok-kelompok mereka dengan pemahaman pencetus kelompok-kelompok mereka begitulah mereka memahami Al-Quran dan Sunnah apa yang datang dari pencetus atau dari pendiri kelompok-kelompok mereka tersebut seolah-olah dianggap sebagai wahyu dari Allah tabaraka wa taala sehingga mereka memahami Al-Quran dan memahami Sunnah dengan pemahaman para pencetus dan para pendiri kelompok-kelompok tersebut dan mereka jadikan sebagai pemahaman yang benar menurut mereka. Adapun ahlu Sunnah wal Jamaah, maka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah tidak dipahami dengan ucapan siapapun, tidak dipahami dengan pemahaman siapapun, melainkan dipahami dengan pemahaman orang yang kita memang diperintahkan agar kita mengikuti pemahaman mereka, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan pemahaman para imam-imam yang mengikuti jalan dan metode beragama mereka sampai hari ini bahkan sampai tegaknya hari kiamat. وكذلك مما يدل على أن علماء علماء أهل السنة يهتمون بهذا أنهم ذكروا هذا في عناوين مؤلفاتهم فهذا الإمام اللالكائي رحمه الله الذي توفي عام 418 من الهجرة سمى كتابه وهو من أكبر الكتب في العقيدة السلفية سماه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهذا الأصل واضح عند السلفيين عند أهل السنة وضوح الشمس لا لبس فيه ولا غموض Disebutkan oleh beliau keterangan yang menunjukkan bahwa kita hendaknya di dalam memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah apa yang disebutkan oleh seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkemuka yaitu Al Imam Al-Lakai rahimahullah taala. Beliau menulis di dalam kitab yang beliau susun dengan kitab yang berisikan masalah-masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan dengan nama kitab Usulu Iqtiqadi Ahlussunnah wal Jamaah min al-kitab was sunnati wa ijma'is sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Beliau menyebutkan nama kitab yang beliau tulis adalah pokok-pokok keyakinan akidah ahli sunnah wa jamaah yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman ijma' para sahabat dan para tabi'in dan yang datang setelah mereka. Ini adalah pokok yang sangat jelas. Ini adalah pokok-pokok dari akidah ahli sunnah yang sangat prinsip. Yang dengannya dibedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah atau yang menyimpang dari ahli sunnah wa jamaah bahwa usul itikad atau pokok-pokok akidah ahli sunnah wa jamaah adalah berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan yang datang setelah para tabi'in yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat gamblang sejelas matahari di siang bolong yang tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui yang tidak satu pun kesamaran padanya yang menunjukkan bahwa akidah ahli sunnah wa jamaah adalah akidah yang didasarkan dari kitab dan sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan yang datang setelah tabi'in yaitu dengan pemahaman salaful ummah. في نهاية هذه المحاضرة وقد قارب الوقت على الانتهاء آه، هنا يعني جوائز وسنسأل بعض الأسئلة في ما تقدم في المحاضرة فمن يجيب يأخذ جائزة إن شاء الله Di penghujung pertemuan kita di pengajian kita siang hari ini, Syekh Malik Hussein Syakban Hasan menyebutkan Sebelum kita mengakhiri pengajian, di sini di hadapan kita ada beberapa mushaf Al-Qur'an yang disediakan sebagai wakaf dan dihadiahkan sebagai wakaf kepada mereka-mereka nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh. Bagi yang menjawab pertanyaan dan pertanyaannya itu dijawab dengan benar, maka dia berhak mendapatkan hadiah berupa wakaf dari sebagian mushaf Al-Qur'an ini. Soal Limada summiyat al-firqah najiyah bi Pertanyaan pertama, mengapa firqah najiyah disebut firqah najiyah? Mengapa golongan selamat disebut golongan yang selamat? Masya Allah, kharij, tafadhal. Oh, Masya Allah, nak mubalagh. <laughs> Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu nah, Itu ajib. Dijawab oleh saudara kita yang ada di luar, masya Allah, ada di luar, bukan di dalam masjid. Firqah Najiyah atau golongan yang selamat disebut sebagai golongan yang selamat karena kelompok tersebut adalah kelompok yang akan diselamatkan dari neraka. Ahsantum. Soal الثاني أصعب قليلا لماذا سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة Soal atau pertanyaan kedua. Nah, lebih sulit sedikit kata beliau. Mengapa ahlu sunnah wa jamaah disebut ahlu sunnah wa jamaah? ملتزمون بالسنة طيب والجماعة هذا أهل السنة والجماعة الجماعة والمدام يبتعدون الفرقة أحسنت إذا أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها وكذلك اجتمعوا على ولاة أمورهم بارك الله فيك ترجم Ahlussunnah wal Jamaah dijawab oleh saudara kita yang ada di dalam disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka adalah berpegang teguh dengan sunnah. Adapun mereka disebut ahlu jamaah karena mereka adalah senantiasa sepakat di atas jamaah dan mereka adalah sepakat nah, sepakat dengan waliul amr atau yaitu pemimpin kaum muslimin dan tidak menyimpang dari pemimpin kaum muslimin. Barakallahu. السؤال الثالث من يذكر لنا حديثا في وصف الفرقة الناجية هذا أصعب أو كيف يعني أصعب شوية صعب قليلا nah pertanyaan ketiga soal suwaya agak sulit sedikit siapa yang menyebutkan kepada kita satu hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sifat atau firqah an-najiyah. في الأمام سعيد طيب تفضل تفضل ارفع الصوت قليلا نعم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك تفضل طيب من يذكر لنا قاعدة أهل السنة في الاستدلال ذكرنا هناك قاعدة في الفرق بين أهل السنة وغيرهم في الاستدلال والاعتقاد ترجم Baik. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menyebutkan tentang kaidah-kaidah berdalil menurut ahli sunnah wal jamaah? Tadi sudah disebutkan beberapa kaidah berdalil menurut ahli sunnah wal jamaah. Silakan. من تفضل هناك اعتقد نعم أحسنت بارك الله فيك ترجم Barakallahu fiik. Kaidah yang tadi disebutkan di dalam berdalil menurut ahli sunnah wal jamaah adalah istadil summa itaqid. Berdalillah, carilah keterangan dalil kemudian ambillah akidah dari dalil-dalil. Adapun ahlul bid'ah kaidah berdalilnya adalah dibalik atau sebaliknya. Ittaqid summa istadil. Carilah apa yang harus kalian yakini kemudian cari-carilah dalilnya. Barakallahu fiik. طيب من يذكر لي آه، يعني أسماء لأهل السنة والجماعة نريد ثلاثة أسماء من يذكر لنا ثلاثة أسماء من أسماء أهل السنة والجماعة Pertanyaan yang kelima, siapa yang akan menyebutkan kepada saya tiga di antara nama Ahlussunnah wal Jamaah? ما شاء الله في الخارج يوجد هنا نعم الصوت الصوت Firqah Najiyah, Taifah Mansurah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar. أهل الوثن ما شاء الله ضربنا ثلاثة وجاء بأربعة بارك ما شاء الله الله. فيك قلها كررها للناس Yang disebutkan oleh saudara kita yang menjawab pertanyaan di luar, nah, yang duduk di luar, nah, orangnya yang gemuk itu, nah, di antara nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah <coughs> beliau mengatakan selain Ahlussunnah adalah At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlul Hadis dan Ahlul Athar. Saya meminta tiga, tapi beliau menjawab empat. Masya Allah. Barakallahu fiik. طيب لماذا سمي أهل السنة أو سميت الفرقة الناجية أو تسموا بأهل الحديث Pertanyaan keenam, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Ahlul Hadis? Khalid Syekh, لا بأس fi Khalid hunak. طيب تفضل هناك <laughs> لأنهم طبقوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن لأنهم طبقوا واتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجم Barakallahu fiik. Saudara kita yang ada di luar lebih jauh menjawab ahlu sunnah wa jamaah disebut ahlul hadis karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi wasallam dan mengamalkannya. Barakallahu fiik. حسنا آه، هل يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح Pertanyaan yang ketujuh. Apakah akal yang sehat bertentangan dengan nas dalil yang benar? tidak طيب إذا السؤال kita ta'arada al-aql wan naql, ayyuma yuqaddam? Pertanyaan bagi yang menjawab tidak. Pertanyaan bagi yang menjawab tidak. Apabila ada pertentangan antara ayat atau hadis, berarti antara nas dalil dengan logika, mana yang didahulukan? Ayat dan hadis apa logika? Al-Qur'an dan sunnah. Mata? Nukodim Al-Qur'an dan sunnah. Ahsan. بارك الله Jawabannya adalah didahulukan Al-Quran dan Sunnah. السؤال الثامن أو التاسع ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقدمون الكتاب والسنة وفهم الصحابة على كل شيء هناك من خالف أهل السنة في ذلك فقدموا أشياء على الكتاب والسنة مثل ماذا؟ اذكرها Pertanyaan yang kedelapan. Kita sebutkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah <coughs> adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Di sana ada yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. di mana mereka mendahulukan sesuatu yang lain mendahului Al-Qur'an dan sunnah. Apa contohnya? Silakan siapa menyebutkan? Silakan. Oke. Saya mahabbah. Nah, mem mem bibi, mem Apa ya? Kata beliau Ah, antum memahami pertanyaannya keliru. Silakan. Silakan kata beliau. Silakan. La yatibu sunnat Rasul wa huwa yukhalif. Ya'ni la yatibu sunnat Rasul wa inna ma yukhalif sunnat Rasul. Uridu an yani al-misal. لا نتكلم اشياء لا ما نتكلم لا اشياء اخرى العقل والاحلام والرؤى وال... والعقل اذا هذا جواب الجواب هذا خطا خطا خطا نعم. هناك يوجد في الخارج ما هو تحت الشجرة مون دي معاف كان تادي كلير نعم. مون دي معاف كان ماذا؟ <laughs> الأقلانيون وماذا أيضا أبلاغي Sahih ada lagi? Oke? Okay? Al-Maturidiyah. La Bimada yastadillun. Ya, ya, ya. Kata beliau memperjelas pertanyaan. Nah. mereka mendahulukan sesuatu yang lain selain Al-Qur'an dan Sunnah. Apa saja yang didahulukan? Nah, mendahului Al-Qur'an dan Sunnah apa saja? جوابه العقلانيون نعم هذا صحيح يقدمون العقل على الكتاب والسنة وماذا أيضا غير العقل jawaban yang sah yang di luar itu sudah benar al-aqlaniyun mendahulukan akal dari nas dalil nah apalagi selain dari mendahulukan akal mendahulukan akal daripada akal mendahulukan akal kebiasaan yukaddimun al-adah al-adah al-adah nah لا هذا عادة لا، ليس محكمة. ليس بالعقيدة العادة المحكمة هي الموافقة للشرع kata beliau, bukan, bukan itu jawabannya. Nah, ما ذكرنا هذا في المحاضرة Nah, نحن- kita tidak sebutkan tadi yang di muhadharah. Kita yang inginkan yang disebutkan dari dalam pengajian tadi. تفضل جيد Jadi, tafham? قال Kalau الأح- قال الأحلام لا ما في أحلام يعني يقدمون يعني قول رئيس قول مؤسس آه يقدمون قول المؤسس وقول الرئيس نعم. طيب هذا في آخر المحاضرة هذا ليس في المقصود غيره يقول رؤيا منامية ماذا؟ رؤيا منامية طيب أحسنت إذا الذي قال العقل الذين العقلانيون هذا جواب صحيح يعني يأخذ جائزه. هي في الخارج والذي قال آه، الرؤية المنامية أيضا صحيح يأخذ جائزة طبعا الجواب نحن قلنا العقل والرؤية وقلنا علم الكلام وماذا؟ الفلسفة وعلم الفلسفة نعم الرسائل Tarjim jawab iya, sahih iya. nah. Yang disebutkan dalam pengajian tadi yang diantaranya didahulukan oleh sebagian kaum mendahului Al-Quran dan Sunnah adalah mendahulukan logika atau rasio atau akal, mendahulukan mimpi-mimpi, mendahulukan ilham-ilham, mendahulukan perasaan, mendahulukan ilmu kalam, mendahulukan filsafat, mendahulukan nah apa tadi? Nah, cukup kata beliau. cukup kata beliau. Barakallahu fiik. Akhir soal Man yadhkur lana hadithan fi eh, tazkiyati as-sahaba radhiyallahu anhu. Soal yang terakhir kata beliau. Siapa yang menyebutkan kepada kita hadis yang isinya tazkiyah bagi para sahabat? Tazkiyah bagi para sahabat. Jawab. أعسر خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم بارك الله فيك تفضل يسبتكن oleh beliau hadisnya adalah diriwayatkan Imam Bukhari بخاري ديوان Rasulullah bersabda خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بارك الله فيك وفيكم الله الآن نستمع إلى الأسئلة نعم Ini sudah di Ustaz Ustaz Bagus Sudah Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Ada beberapa pertanyaan Yang disampaikan oleh para bapak para ibu Kepada Syekh Malik Hussein Syakban Hasan Hafizullah Ta'ala Soal yang pertama Asyik Hafizakumullah Kaifal jawabu ala man qala antum taquluna anna dalila indakum al-Qur'anu al was sunnah wa fahmu salafil ummah minas sahabah wa haqiqatu wa haqiqah antum ta'khudhu aqwala masyayikhikum wa ulama'ikum misla misli ibni taymiyah wa ibn al-qayyim wa ghairihima mal jawabu ala dhalik ada pertanyaan, bagaimana kita menjawab orang yang mengatakan kalian itu mengatakan bahwa berdalil menurut kalian adalah dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah yaitu dari kalangan para sahabat. Sedangkan pada hakikatnya kalian itu mengambil juga pendapat-pendapat guru-guru kalian, pendapat-pendapat ulama-ulama kalian seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selain beliau berdua. Bagaimana jawaban atas kalimat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-jawab أن هذا غير صحيح فنحن لا نعظم أحدا بحيث نجعل كلامه نجعل كلامه كله صوابا فنعتقد أعتقد أن ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم من العلماء ومن بعدهم من العلماء أنهم بشر والبشر يصيبون ويخطئون فمن وافق الصواب أخذنا كلامه ليس لأنه فلان ابن تيمية أو ابن القيم أو أحمد محمد أو ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني لا وإنما نأخذ كلامه لأنه وافق الحق وهذا هو ما أرشدنا إليه هؤلاء الأئمة العظام الكبار فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة لا تؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو آه، منهجنا وهذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به إن وجد هناك من يخالف هذا الكلام فنقول له أخطأت الطريقة وخالفت آه، ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة بل وما جاء أيضا عن هؤلاء الأئمة فنحن لا نعظم كلام الأئمة لأن لأشخاصهم وإنما كلامهم معظم لأنهم وافقوا الكتاب والسنة أما إن وقع مخالفة في أي مسألة من هؤلاء العلماء الأجلاء للكتاب والسنة فإننا لا نقبله لأن لو قبلنا كلام كل, كل أحد لاعتقدنا أنه معصوم ولا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى Beliau Habibullah Ta'ala menyebutkan Perkataan yang disebutkan adalah perkataan yang keliru Pernyataan yang tidak benar Kata beliau Habibullah Ta'ala menyebutkan Kita tidak mengagumkan Kita tidak mengkultuskan pendapat siapapun dari ulama-ulama, dari guru-guru dan semisalnya. Dan kita tidak mengagungkan kecuali apa yang didatangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya, maka kita hanya mengikutinya bukan karena kita mengikuti ini adalah ucapan si ini ucapan ulama fulan, ini ucapan syekh fulan tidak. Tetapi kita memandangnya adalah mengikuti apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ucapan-ucapan dari ulama-ulama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah kita mengambilnya dan kita juga meyakini bahwa tidaklah ada yang maksum, tidaklah ada yang terjaga dari kesalahan dari siapapun kecuali para nabi dan rasul saja yang yang maksud. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Utsaimin rahimahullah taala dan seluruhnya kita tidak mengkultuskan, kita tidak mengagungkan pendapat-pendapat mereka semuanya dan bahawa mereka adalah manusia dan mereka juga mungkin bersalah. Akan tetapi adalah yang maksum adalah Rasulullah dan yaitu para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengikuti pendapat mereka-mereka adalah pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak mengikuti pendapat mereka. Demikian wallahu taala Pertanyaan yang selanjutnya Bagaimana kita menyikapi perbedaan golongan yang ada di Indonesia ini? Kaifa muamalatuna? Lah, kaifa ma mauqifuna ala iftiraqi ayani ala min iftiraqi. Min iftiraqi al-umma yani khassa wa bi khassa bi Indonesia. Nah, افتراق الأمة ليس خاص في إندونيسيا بل افتراق الأمة عموما في كل العالم الإسلامي الافتراق موجود ما موقفنا موقفنا هو ما سمعناه في المحاضرة بأن نبتعد عن الافتراق ونلتزم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح Dikatakan oleh beliau perbedaan atau yaitu perpecah belahan tidak sekedar khusus di Indonesia. Tapi secara umum adalah di permukaan belahan bumi kaum muslimin. Menyikapi adanya perbedaan-perbedaan di antara golongan sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pengajian ini. Yaitu kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman para as-sahabah. Ini menunjukkan, saya tambahkan keterangan. Ini menunjukkan bahwa menyikapi golongan-golongan yang ada bukan dengan kita memilih golongan yang mana yang kita hendak hendaknya masuk ke dalam golongan tersebut tidak tetapi adalah kembali kepada yaitu mengkaji kembali Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Syiah termasuk salah satu dari 73 golongan dari umat Islam? يقول سائل هل الشيعة إهدى من أحد ثلاث وسبعين فرقة alladhi ذكر في الحديث آه، منهم من أدخلهم ومنهم من أخرجهم أصلا من آه، ولا يدخلون في الثلاثة وسبعين لأنهم آه، يعني وقع عندهم مخالفات كفرية والظاهر الله تعالى أعلم أنهم ليسوا من الفرق الثلاثة وسبعين فأصول الفرق آه، الثلاثة وسبعين لا تدخل فيها الرافضة والله تعالى Beliau Hafizah Ta'ala menjawab Syiah Menurut dia itu Apa yang beliau pahami Ada ulama yang mengkategorikan 73 kelompok dari 73 kelompok yang disebutkan dalam hadis. Tetapi juga ada sebagian ulama yang lain yang mengeluarkan Syiah dari 73 kelompok tersebut. Sebabnya adalah karena Syiah atau Rafidhah ada penyimpangan kufriyah yaitu penyimpangan yang mengakibatkan kufur mereka secara asal. Kufurnya mereka secara asal sehingga mereka dikeluarkan dari 73 kelompok kelompok yang disebutkan di dalam hadis wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? أو دعنا نعدل الجواب السؤال يعني أهل السنة يقولون أن أصول الفرق أربع أصول الفرق الثلاثة وسبعين أربع الخوارج والجهمية أو المرجئة والقدرية والرافضة ولذلك نعم نعدل الجواب فنقول هم يدخلون في الثلاثة وسبعين فرقة والله تعالى Beliau meluruskan menambahkan keterangan jawaban dari apa yang telah disampaikan. Bahwa Syiah atau Rafidah termasuk dalam 73 kelompok yang disebutkan di dalam hadis. Karena perkataan para ulama al-sunnah wa jamaah mengatakan bahwa Pokok dari perpecah belahan umat ada empat Yaitu Yang pertama adalah Khawarij Kemudian Murji'ah Kemudian Rafidah Kemudian Qadariyah Sehingga Syiah atau Rafidah Masuk pada 73 kelompok Yang disebutkan di dalam hadis Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, apakah ahli tauhid termasuk firqah najiyah walaupun melakukan perbuatan dosa? Yaqulu Sa'id, hal ahli tauhid min firqatin najiyah wa wa ma mahma kana mahma kana yakni wa qad irtaga ba yakni maksiatan aw yakni isman. Nah, aqidatuna أننا آه، لا نجزم لأحد بعينه أنه في الجنة والنار إلا من شهد له الكتاب والسنة ولذلك جوابا على السؤال أهل التوحيد لا شك نرجو أن يكونوا آه، من الفرقة أو من الناجين من النار يوم القيامة ولو فعلوا يعني الذنوب والمعاصي ولكن لا نجزم لأحد بعينه أنه ناج من النار والله تعالى أعلم Beliau menjawab bahwa untuk menjawab pertanyaan ini harus dipahami ahlu sunnah wal jamaah dalam salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah tidak menyebutkan secara pasti secara pers person bahwa seseorang itu termasuk firqah najiyah atau diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan secara pasti kelompok tertentu atau orang tertentu termasuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan kita berharap kita berharap kepada Allah bahwa mereka ahli tauhid atau yaitu kaum muslimin akan termasuk firqah najiyah atau golongan yang selamat yang akan diselamatkan oleh Allah SWT dari dari neraka dan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan ini ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala, kita berharap mereka adalah masuk dalam golongan firqah najiyah, golongan yang selamat meskipun mereka melakukan perbuatan dosa dan melakukan maksiat. Wallahu taala. Pertanyaan berikutnya, apakah saat ini Firqah Najiyah itu mempunyai struktur organisasi terorganisir atau tidak? Seperti hanya organisasi keislaman di sini disebutkan Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Yang puluh saya hal al-yaum karena firqatun najiyah munazzaman kanizamin uh, munazzaman yani kan nizamin ماذا نقول يعني نعم في له تنظيم مثل ما نجده في Indonesia hunaka Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Wa misla dalika. Nah. نعم السؤال السؤال يعني خاص بالموجود في اندونيسيا وسأل عن أسماء معينة أنا حقيقة يعني لا أعرفها ولست بمطلع عليها ولذلك يعني لا لا أعرف الجواب لأنني لا علم عندي في حول هذه الأسماء التي ذكرت نعم الله أعلم Beliau menyebutkan pertanyaan ini secara khusus menyebut adanya beberapa ormas yang ada di negeri ini, yaitu di Indonesia. Dan beliau secara khusus belum mengetahui hakikat dari ormas-ormas yang ada di negeri ini. Oleh karenanya, beliau tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Wallahu taala a'lam. Mohon dimaklumi. Pertanyaan selanjutnya. Apakah masih termasuk golongan yang selamat jika orang mencocoki ciri-ciri firqah najiyah tapi dia masih dalam satu kelompok atau satu organisasi atau satu organisasi Islam. Jazakumullah khair. Yaqulu sa'il, "Hal kana min al-firqah an-najiyah man yuwafiqu al-firqah an-najiyah fi ba'dil umur walakinnahu walakinnahu muntasibun" au yantami ila hizbin muayyanin min hizbil Islam. Hal kana min al-firqa an-najiyah man yuwafiqu al-firqa an-najiyah fi ba'dil umur walakinnahu muntasibun au yantami ila hizbin muayyanin fil Islam. Nah. Uh, eh, akidatuna أن الإنسان آه، إيمانه يزيد وينقص فكلما كان الإنسان آه، أقرب ومتمسك بأصول الفرقة الناجية كلما كان آه، قريبا منها وكلما ابتعد عن الفرقة الناجية وعن أصولها فبحسب هذا الابتعاد يكون بعده أيضا عن الفرقة الناجية فالحكم يعني حكم عام لا نستطيع أن نحكم على شخص بعينه فننظر في أصوله إن كانت موافقة للفرقة آه، الناجية فنرجو أن يكون من الفرقة الناجية بغض النظر عن اسمه وعن انتمائه وإن كانت أصوله بعيدة عن الفرقة الناجية فيكون بعده عن الفرقة الناجية بقدر بعده عن الفرقة الناجية فكما نقول الإيمان يزيد وينقص فكذلك آه، الانتساب والانتماء والحكم على الفرقة الناجية قربا وبعدا يتفق مع ذلك والله تعالى أعلم Beliau alhamdulillah menjawab pertanyaan orang yang dia sesuai dengan firqah najiyah dalam beberapa masalah tetapi dia masih nisbat atau bergabung dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya, maka menurut kaidah bahwa iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan kedekatan seseorang kepada usul firqah najiyah, maka semakin dekat pula orang itu dengan firqah najiyah. Begitu juga semakin orang menjauh dari firqah najiyah, maka sejauh dia menjauh dari firqah najiyah pun sedemikian itulah dia menjauh dari firqah an-najiyah. Dengan demikian, tidaklah seseorang dihukumi, tidaklah seseorang dia itu dihukumi secara khusus dengan sebutan keluar atau masuk kepada firqah najiyah kecuali sesuai dengan bertambah dan berkurangnya iman. Kalau seseorang di dalam yaitu masalah usulnya, di dalam masalah pokok-pokok akidahnya sesuai dengan firqah najiyah. Akan tetapi dia itu nah di dalam perkara-perkara yang lainnya menyelisih atau menjauh dari firqah najiyah sejauh penjauhan dia dari firqah najiyah tersebut dia pun menjauh dari firqah najiyah apabila dia itu di dalam usul pokoknya dia adalah firqah najiyah dan dia semakin mendekat dengan apa-apa yang itu terkait dengan akidah atau muamalah firqah najiyah maka semakin dekat pula dia kepada al-firqah an-najiyah demikian wallahu taala a'lam Pertanyaan selanjutnya Apakah firqah-firqah yang ada selama ini Selain syiah Akan kekal di dalam neraka Padahal mereka juga ber, Mereka juga berakidah dan beribadah Sesuai Al-Quran dengan sunnah Yang puluh sa'il Hal al-firqah al-dalat Al-mawjuda Ghaira syiah rafidah Haulah mukhaladuna finnar مع أنهم مع أنهم في عقيدتهم وفي عبادتهم قد وافقوا القرآن والسنة نعم هذا السؤال سبق الإجابة عليه في أول المحاضرة وأعيد الجواب لأهميته ألا وهو أننا لا نحكم على أحد بعينه أنه خالد في نار جهنم إلا من حكم عليه آه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقلنا بأن هذه النصوص التي فيها من فعل كذا فهو في النار هذه النصوص تسمى تسمى بنصوص الوعيد ونصوص الوعيد هذه لابد أن تنتبه ونصوص الوعيد هذه آه، يعني تكلم عليها أهل السنة والجماعة كلاما كثيرا ووقع فيها الخلاف بين الفرق الإسلامية فعقيدة أهل السنة والجماعة أن نصوص الوعيد أصحابها تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر وإن شاء عذب إن شاء غفر الله سبحانه وتعالى وإن شاء عذب ولذلك لو رأينا أحدا من الفرق الهالكة نحن نحكم عليه في الدنيا بأنه من الفرق الهالكة وبأنه خالف أصول أهل السنة ولكن الحكم عند الله عز وجل هذا ليس لنا ولا نستطيع أن نتكلم فيه لأن هذا فيه تعدي وفيه تألي على الرب سبحانه وتعالى أجبه Beliau Habib Ta'ala menyebutkan tentang masalah yang ditanyakan sudah berlalu penjelasannya pada muhadharah atau pengajian yang telah disebutkan bahwa dalam masalah kekal di dalam neraka apakah tidak kekal di dalam neraka Kelompok-kelompok yang disebutkan di dalam hadis adalah masuk dalam nas-nas ancaman. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana keterangan yang telah disampaikan, nas-nas ancaman adalah diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa menghukum kepada atau atas orang atau kelompok tertentu mendahului Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa menghukum kita hanya bisa menetapkan hukum pada kelompok atau pada orang tertentu sesuai dengan apa yang datang hukumnya dari Allah dari nas-nas yang kita dapatkan adapun kembali kepada nas-nas ancaman maka sesungguhnya nas ancaman diberlakukan berdasarkan kehendaknya Allah tabaraka wa taala jika Allah SWT berkehendak menghukum maka Allah SWT akan menghukum sesuai dengan keadilannya dan apabila Allah SWT berkehendak mengampuni maka Allah SWT akan mengampuni dan itu adalah karunia dan rahmatnya kembali kepada nas-nas ancaman maka kembali kepada pertanyaan tidaklah seseorang atau kelompok tertentu dinyatakan dengan ketetapan bahwa dia adalah keluar dari firqah najiyah ataukah tidak keluar dari firqah najiyah maka dikembalikan kepada kaidah bahwa kita tidak mendalui Allah tabaraka wa taala di dalam masalah hukum keluarnya kelompok tertentu dari firqah najiyah karena apabila kita menetapkan kelompok tertentu atau orang tertentu keluar dari firqah najiyah makanya sebuah pelanggaran mendahului Allah tabaraka wa taala dan melanggar haknya Allah tabaraka wa taala wallahu taala a'lam wa azidu al-amra وأزيد الأمر وضوحا وبيانا بأن هناك أسباب تنجي هذا الذي هو من الفرق الهالكة من النار ذكرها أهل العلم وعدد, وعدد منها الإمام الطحاوي الإمام ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية أحد عشر سببا منها أن يكون عنده حسنات كثيرة تمحو سيئة الاختراق وسيئة الابتداع ومنها استغفار المؤمنين والمؤمنات ومنها أن يشمله عفو الله ومغفرته إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد فأكرر ما قلته سابقا ليس لنا أن نحكم على الأفراد أو الأشخاص أو الجماعات يعني بما يكون مصيرهم ومآلهم يوم القيامة فهذا ليس لنا وإنما هذا خاص بالله عز وجل ولكننا نحكم آه، حكما ظاهرا بما نراه في الدنيا أما أن نقول هذا بعينه في الجنة أو هذا بعينه في النار فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة والله تعالى أعلم Beliau Habib Ta'ala menambahkan jawaban tentang masalah ancaman-ancaman atau nas-nas dalil ancaman al-wa'id Maka kita kembali kepada kaidah bahwa tidaklah kita menetapkan seseorang atau kelompok keluar dari kelompok yang najiyah atau firqah najiyah atau dia adalah mereka-mereka dipastikan termasuk golongan firqah najiyah kecuali dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan keterangan yang memperjelas masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abi Ilzi di dalam menyebutkan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah atau Hawiyah, beliau menyebutkan di sana ada beberapa sebab yang dengan sebab-sebab itu seseorang akan terselamatkan dari kategori kelompok yang halika, kelompok-kelompok yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam 73 kelompok yang disebutkan di dalam hadis. Apabila kelompok-kelompok atau apabila orang yang dia itu nisbatnya kepada kelompok-kelompok tersebut terdapat padanya sebab-sebab ini maka dia akan bisa terselamatkan dari ancaman-ancaman tersebut dengan izin Allah tabaraka wa taala. Beliau al-Imam Ibnu Abil Izzi di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan sekian belas sebab-sebab yang dengannya seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu dari kebinasaan. Di antara yang disebutkan oleh beliau karena mereka punya kebaikan-kebaikan, punya amalan-amalan hasanah yang amalan-amalan hasanah atau kebaikan itu sampai bisa menghapuskan kesesatan dia sampai bisa menghapuskan dosa penyimpangan dia dari sunnah dan kepitahan-kepitahan mereka sehingga mereka pun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla yang kedua diantara sebabnya mungkin mereka termasuk orang yang termaktub di dalam ayat bahwa doanya sesama muslim memintakan ampunan kepada saudara muslim sudah mati akan sampai kepada mereka sehingga dengan doanya kaum muslimin yang banyak jumlahnya mereka mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal termasuk yang sudah meninggal dalam kebid'ahan dalam penyimpangan tersebut sehingga Allah Subhanahu akan mengampuni mereka. Kemudian yang ketiga adalah karena kemurahan Allah tabar wa dan sehingga Allah SWT dengan haknya dia SWT memberikan karunia dan memberikan kemurahan rahmatnya Allah SWT akan mengampuni hambanya tersebut dan di antara tiga sebab ini apabila ada pada seseorang maka orang akan mungkin diselamatkan oleh Allah SWT meskipun mereka kenyataannya adalah orang yang nisbat atau mengusung pemahaman yang menyimpang dari ahli sunnah wa jamaah sehingga Kita kembali kepada kaidah bahwa kita tidak ada sedikit pun hak menghukum, menetapkan orang atau kelompok tertentu sudah keluar dari firqah najiyah. Mereka kita pastikan akan masuk ke dalam neraka atau kita pastikan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kita tidak menghukum hal-hal yang itu merupakan muara kelak di hari kiamat. Akan tetapi kita hanya bisa berharap kita bisa berdoa berdasarkan zohir yang nampak yang kita saksikan di dunia. Apabila zahirnya yang nampak di dunia adalah amalan-amalan ahli sunnah, kita berharap semoga Allah SWT memasukkan mereka termasuk golongan ahli sunnah. Apabila zahirnya mereka adalah orang-orang yang firqah najiyah, kita hanya bisa berharap semoga mereka adalah orang-orang yang benar-benar firqah najiyah. Adapun apabila zahirnya mereka menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, duitnya menyimpang dari firqah najiyah maka kita berharap semoga Allah SWT mengampuni mereka memaafkan mereka dan kita tidak pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT Allah wa iyyakum jami'an minan nar dengan demikian begitulah yang disebutkan oleh beliau hafizah ta'ala wallahu ta'ala a'lam intahal nah ولذلك آه، تتم إحسان قليلا نجد أن هذا مما ينص عليه أهل العلم في كتب الاعتقاد فيقول لنا الصحابي رحمه الله في عقيدته ولا ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ويقول ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الكتاب والسنة Sebagai penyempurna dari pembahasan kita kali ini kita sebutkan bahawa inilah keterangan yang sangat nampak begitu jelas disebutkan oleh ulama-ulama al-sunnah wa jamaah dalam kitab-kitab akidah yang mereka susun. Kita akan dapat di keterangan yang telah disebutkan dalam artian bab menghukum person menghukum kelompok-kelompok tertentu. bahwa kita tidak menghukum kelompok tertentu. Tidak menghukum pesan-pesan tertentu akan tetapi dikembalikan kepada haknya Allah tabaraka wa taala disebutkan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang masalah kaidah ini ماذا قال علي مقتحل ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ونحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين artinya akidah al-sunnah wal jamaah kita hanya bisa berharap kepada Allah SWT semoga Allah SWT menerima kebaikan orang-orang yang menurut pandangan mata kita apa yang kita dengarkan apa yang kita saksikan adalah berbuat baik kita hanya bisa berharap semoga Allah menerimanya dan memasukkannya ke dalam surga wa nakhafu 'alal musiiin sementara kita mencemaskan kita mengkhawatirkan atas orang-orang yang kita saksikan yang kita dengarkan, yang kita persaksikan di dunia termasuk orang-orang yang berlaku kejelekan yang mengamalkan kemaksiatan. Kita khawatir sekiranya Allah SWT akan menghukum mereka. Dan dilanjutkan oleh Imam At-Tahawi wala wala nashhadu bi ahadin bil jannati wala nashhadu wala Dan kita tidak menyaksikan, mempersaksikan dengan kepastian seorang pun kita saksikan dia pasti masuk surga atau seorang pun kita saksikan pasti dia dimasukkan ke dalam neraka. dan ini adalah akidah al-sunnah wal jamaah yang dengannya kita berakidah tentang masalah hukum kepada orang tertentu atau kelompok tertentu wallahu taala وأؤكد حتى لا يفهم الكلام خطأ أننا نعامل الناس بما يظهر لنا من أعمالهم في الدنيا فمن وافق الفرقة الناجية نرجو أن يكون من الفرقة الناجية ومن خالف أصول الفرقة الناجية فإننا نشهد عليه من دنيا أنه خالف الفرقة الناجية وأنه من الفرق الهالكة أما ونعامله على ذلك أما الحكم عليه يوم القيامة فهذا ليس لنا وإنما هو لله سبحانه وتعالى supaya tidak salah paham bagaimana kita itu menyikapi masalah ini apabila kita persaksikan dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari beliau menambahkan keterangan kita menyikapi keadaan yang ada berdasarkan apa yang kita saksikan di dunia terhadap orang-orang yang mereka itu kita saksikan. Apabila kita saksikan mereka nampak persaksian kita adalah termasuk firqah najiyah, termasuk ahli sunnah wal jamaah, termasuk yaitu taifah mansurah, maka kita pun menyaksikan bahwa mereka adalah taifah mansurah, mereka ahli sunnah wal jamaah dan kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana semestinya. Dan apabila kita saksikan di dunia ini bahwa sebagian orang mereka menempuh jalan firqah yang dolar, firqah yang menyimpang, firqah yang tersesat, yang halikah yang akan dibinasakan, maka di dunia saja kita menghukumi bahwa mereka memang berada di atas kelompok, di atas mila atau di atas pemahaman yang menyimpang tersebut. Adapun hukum nanti di hari kiamat maka kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menghukum mereka secara pasti untuk hukum di hari kiamat wallahu taala. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من الفرقة الناجية ونسأله سبحانه أن يجري الحق على ألسنتنا ونستغفر الله سبحانه وتعالى لما وقع منا من خطأ أو زلل ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di penghujung di akhir pertemuan kita ini kita berminta kepada Allah Taala semoga Allah Subhanahu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya menuntun kita menuju jalan firqah najiyah dan menjadikan kita termasuk golongan firqah najiyah dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu ampunan atas kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita dan kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengumpulkan kita termasuk di antara golongan ahli sunnah wa jamaah yang diselamatkan oleh Allah SWT dari nerakanya Allahumma amin dengan demikian berakhirlah pengajian kita di siang hari ini dari saya selaku penerjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau Asyik Malik Hussein Syakban Hasan Hafizullah Ta'ala Apabila ada kurang dan lebihnya Ada kekurangan-kekurangan Tentunya banyak kekurangan Bagaimana saya bisa menerjemahkan Apa yang disampaikan oleh beliau Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sebagaimana apabila Ada yaitu kesalahan dalam penerjemahan saya Kepada khususnya adalah Kepada Fadilah Tuseh Saya mohon untuk dimaafkan Dan mohon untuk dimaklumi. alastu minkum idza yani fi tajamati ana fi al-khata wa fi al-khalal wa ma ila dalika. Demikian saya kembalikan kepada Ustaz Abu Rozin selaku pembawa acara wallahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kajian pada pagi hari ini telah selesai dengan lancar maka kita ucapkan kepada syekh kita Dr. Malik Hussein Sa'ban Hasan Hafizullah Ta'ala Jazallah Khairan atas apa yang telah disampaikan Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan apa yang telah kita ilmui. Tak lupa mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz kita Pak Amar Abdul Azim Abdullah Ta'ala yang telah menerjemahkan kajian dari saya pada pagi kali ini. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang berguna di akhir nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kami mewakili seluruh panitia yang ada apabila didapati di sana kekurangan-kekurangan dalam menyambut antum semuanya, maka kami minta maaf sebesar-besarnya.